إخواني في الدين أعزكم الله قال المؤلف رحمه الله سلام ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد فقال له حبيب سلام يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء ادخل البيت فدخل ودخل الشرط على أثره فلم يروه فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه ketika Al-Hasan lari dari Hajjaj Hajjaj Ibn Yusuf At-Taqafi panglima perangnya Yazid bin Muawiyah yang terkenal zalim banyak membunuh banyak menumpahkan darah dijuluki dengan as Safa, as Safa, Hajjaj Ibn Yusuf At-Taqafi maknanya Safa adalah tukang menumpahkan darah gagal Al-Hasan lari dari Hajjaj. Karena dikejar-kejar. Masuk ke rumahnya Habib Abi Muhammad. Faqala lahu. Berkata kepadanya Habib. Ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini kunyahnya Al-Hasan. Alaysa bainaka wa baina rabbika ma Bukankah antara kamu dengan Allah ada sesuatu doa yang kamu bisa panjatkan? fayasturuka kami haula agar engkau tidak terlihat oleh mereka udkhul al bayt, masuklah ke dalam rumah fadakhala wa dakhala syuratu ala athari maka para tentara pun ikut masuk ke rumah itu falam yarauhu tapi tidak melihat al-hasan Fadukira dhalika lil hajjaj maka disebut kepada al-hajjaj Faqala bal kana fil bait. Waktu itu ada di rumah situ. Tetapi kalian tidak melihatnya. Illa anna Allah tamasa a'yunahum falam yarah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihatnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita berbicara tentang hadis apa? Mudah masih ingat? Eh, yahfazka. Artinya, kalimat ihfazillah yahfazka bisa memiliki dua makna. Makna yang hissi dengan makna yang maknawi. Makna hissi itu makna yang sifatnya zahir, bisa pula yang sifatnya batin. Yang sifatnya batin, siapa yang menjaga agama Allah, dia akan terjaga dari kesesatan. Terjaga rohaninya, terjaga agamanya. Tetapi bukan berarti tidak bermakna secara jasad. Jasadnya pun akan dilindungi. Buktinya Al-Hasan ini. واجتمع الفضيل ابن عياض بشعوانة العابد فسألها الدعاء pernah berkumpul Fudail Ibn Iyad dengan para ahli ibadah. Ahli ibadah ini meminta kepada Fudail Ibn Iyad untuk mendoakan. فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ما إن ajabat أجابك alaihi عليه الفضيل sepertinya ini ahli ibadahnya perempuan Ka'wana al-abidah orang ibadah dia meminta Fudail untuk berdoa sambil berkata qalat ya Fudail wahai Fudail antara kamu dengan dia, maksud dengan Allah, hubungan yang sangat erat. Indah tahu ajabak. Yang kalau engkau berdoa, pasti dikabulkan. Dikatakan seperti itu Fudail ibn Iyad, wushiyah alaih. Pingsan dia. Nggak sadarkan diri. Artinya, menyatakan penolakan terhadap ucapan seperti itu. Pujian yang terlalu berlebihan. Wahai Fudail, Engkau ini punya hubungan dengan Allah sangat dekat. Yang kalau engkau berdoa pasti dikabulkan. Doakanlah. Usia alaih. Dia ya, pingsan, tidak sadarkan diri. Demikian dalam sifatul safwa. Wakil li ma'ruf. <clears throat> Ini pingsannya karena beliau sangat tawadhu. Sehingga dikatakan seperti itu dia merasa terlalu tinggi. Tetapi kenyataannya memang doanya Fudhil bin Iyad selalu dikabulkan atau seringkali dikabulkan. Seringkali dikabulkan, ma'ruf di kalangan mereka. Ini pun termasuk makna ya, yahfazka Ehfadillah tajidhu Tujahat Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Kamu minta apa? Akan diberi oleh Allah Wa qila li ma'rufin Maladhi hayyajaka ilan al-qita'ul ibadah. Dikatakan kepada Ma'ruf. Rahimahullah yang juga ahli ibadah yang salih. Maladhi hayyajaka ilan al-qita' wal ibadah? Apa yang mendorongmu semangat untuk beribadah? Wa dzakara maut wal barzakh wal jannah Wal nar فقال معروف إن ملك ملكا هذا كله بيدي إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا kata ma'ruf disebutkan al-maut kematian jadi apakah semangatmu beribadah karena takut mati atau karena kematian atau karena barzah ingat alam barzah alam kubur atau karena jannah atau karena nar? Dijawab oleh Ma'ruf rahimahullah, "Inna malikan." Ada satu penguasa yang semua yang ada ini ada di tangannya. Dia yang ngaturnya. Kalau kita punya hubungan dengan Allah SWT, pemilik seluruh alam semesta ini, kita akan dicukupi. Dan segala sesuatu. Kafaka jami'ahada Akan dicukupi semua ini. Ini akan dicukupi dengan semua yang dimilikinya. Kalau berarti di antara pendorongnya, karena pendorong tidak satu, di antara pendorongnya adalah <coughs> bahwa dia merasa bahwa semua ini milik Allah <coughs> yang ada di alam ini dan semua kejadian dengan takdir Allah tentunya aku harus punya hubungan dekat dengan Allah pemilik alam semesta ini pemilik segalanya yang niscaya akan mencukupi kita dari segala sesuatu tidak ada yang perlu dikhawatirkan nggak ada yang perlu ditakutkan karena Allah bersama dia ini yang diharapkan oleh mereka para ubad ahli ibadah. Bahwa siapa yang dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan pemilik seluruh alam semesta. Berarti dia dekat dengan yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu. Bukankah orang yang demikian akan tenang tenteram? Tenang tenteram karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta dan penentu segala takdir. Wa jumlah Faman amala Allahu bittaqwa wat ta'ah fi hali rakhaihi wa amalahu Allahu bil lutfi wal i'anati fi hali shiddatihi maka ringkasnya fil jumlah siapa yang bermuamalah dengan Allah ini mengadakan hablum minallah dengan ketakwaan dan ketaatan fi hali rakhaihi di dalam keadaan dia mudah niscaya Allah akan perbuat kepadanya dengan kelembutan, dengan bantuan dikala susah. Biasanya manusia itu terbalik. Ketika dalam keadaan susah, ingat Allah. Dalam keadaan kepepet, ingat Allah. Dalam keadaan dia betul-betul mutar, merata kepada Allah nangis di hadapan Allah tetapi ketika dia dalam keadaan mendapatkan kemudahan, kegembiraan, kebahagiaan, biasanya lupa. Maka Nabi SAW dalam hadis ini berkata, kalau engkau ingat Allah di kala suka, niscaya ketika engkau dalam keadaan susah, Allah akan menolong kamu. Sebab bukan berarti di kala suka saja suruh ingat, di kala duka tidak. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya kalau di kala suka saja engkau ingat Allah, niscaya di kala duka otomatis. Sehingga kalimatnya dari Rasulullah SAW adalah siapa yang ingat Allah sirraha di dalam kemudahan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapannya di kala susah. Kalau engkau mengenali Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan gembira, maka niscaya Allah akan mengenalimu dikala engkau dalam keadaan susah. Itu yang sudah diterangkan oleh Ibn Rajab dalam kalimat ini. Allah dikatakan selanjutnya wa kharraja at-Tirmidzi dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Qala man sarrahu an yastajib Allah lahu 'inda syada'id falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Hadis dari Abi Hurairah dari Nabi SAW dikeluarkan oleh Tirmidzi, siapa yang suka untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesusahan, maka hendaklah memperbanyak doa di yang mudah. Belum terjadi sudah berdoa. Mengapa? Karena ketika di dikala dia sunan suka, sedang sehat, sedang gembira, sedang mudah segalanya, Kemudian dia ingat Allah berat pada Allah jangan sampai kami tertimpa begini, jangan sampai kami tertimpa begitu. Memohon pada Allah agar dilindungi dari segala macam kesusahan. Nanti ketika ya, ya. susah, Allah SWT akan berikan jalan keluar dengan segera. Berarti persiapannya sejak sebelum terjadinya kesusahan. Wa kharraja Abi Hatim wa ghairuhu min riwayat Yazid al-Raqashi. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dan lainnya dari riwayat Yazid al-Raqashi dari Anas secara marfu. Qala anna Yunus alaihi salam lama da'a fi batnil hud Yunus alaihi salam ketika doa di dalam perut ikan paus. Qalatil malaika. Berkata para malaikat. Ya Rabbi. ada sautun ma'rufun. Min biladin gharibah. Ini suara yang dikenal dari tempat yang tidak dikenal. Suara yang dikenal, suara hambamu yang ma'ruf. Ya. Tetapi dari tempat yang janggal, gharibah. Faqala Allah Azza wa Jal, Ama ta'rifuna dhalik? Apakah kalian tahu itu? Qalu wa man huwa? Siapa ya Allah? Kata para malaikat. Qala abdi Yunus. Itu suara hambaku Yunus. Kalau abduka Yunus, alladhi lam yazal yarfa'uka lahu amal mutaqabbilun wa da'watun mustajabah. Kata malaikat Yunus yang terus kami mengangkat amalannya kepadamu dan diterima olehmu. Lihat, Asyahid di sini. Malaikat kenal bahwa dia selalu membawa amal salahnya Yunus kepada Allah dan selalu diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya dikala sebelum terjadi ini sebelum terjadi musibah ini. Kami selalu mengangkat amalan amalan dia, mutaqabbalun yang diterima, wa da'watul mustajabah yang doa yang selalu terkabul. Qala na'am, kata Allah. Qala ya Rabbi, afala tarham ma kana yasna' fil Wahai Rabbku, tidakkah engkau rahmati dia karena amalannya ketika sebelum terjadi musibah? fatunjiyahu minal bala dan engkau selamatkan dia dari bencana qala bala kata Allah tentu qala fa amara Allahu al-hut fatarahahu bil ara maka Allah perintahkan pada ikan tadi maka ikan tadi melemparkan Yunus ke daratan Berarti di sini syahid malaikat tadi berkata pada Allah bukankah dia ketika sebelum terjadi musibah dia berbuat begini begini begini amal saleh kami mengangkatnya kepada engkau ya Allah dan kau terima. Tidakkah kau rahmati sekarang ini dengan sebab amalan-amalan dia ketika raha. Ini makna ta'arraf fil raha ya'rifka fi syiddah. Engkau kenal Allah di kala suka, niscaya Allah akan mengenalimu di kala duka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan pula tadi riwayatnya Ya sebagaimana sering kita sampaikan tentang masalah riwayat Israiliyat mungkin saja wallahu taala alam karena tidak bertentangan dengan kalimat e, ta'arraf fil raha tadi kafi syiddah atau ya'rif kafi fi syiddah wa qala dhahak ibn qais udhkurullaha fil raha yadhkurukum fi syiddah ad-dhahak rahimahullah berkata hendaklah kalian ingat Allah dalam keadaan suka niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah. Wa inna Yunus alaihi salam kana yadhkurullah ta'ala. Karena sesungguhnya Yunus alaihi salam selalu ingat Allah dalam keadaan suka. Falamma waqa'a fi batnil hud. Ketika dia sudah ada dalam ikan paus. Kalau Allah azza wa jalla Allah berfirman, "Falaula أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون apalagi sesuai dengan ayat kisah tadi apa ayatnya falaula annahu kana minal musabbihin kalau saja dia dulunya bukan orang yang sering bertasbih niscaya akan terus di dalam ikan paus sampai hari dibangkitkan sampai ikan pausnya mati masih ada dalamnya sampai dibangkitkan kembali sampai hari kiamat masih ada dalam ikan paus. Berarti apa sebabnya dikabulkan oleh Allah doanya? Anahu kana minal musabbihin. Kalimat kana dalam bahasa Arab itu adalah bentuk lampau atau menceritakan tentang sesuatu yang sudah lewat. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, maknanya kalau saja dulunya bukan musabbihin, mungkin sekarang tidak akan keluar ikan paus sampai hari dibangkitkan. Karena minal musabbihin, tetapi karena Yunus alaihi salam dulunya musabbihin, kapan itu dulunya? Sebelum dimakan ikan paus, sebelum kejadian musibah ini, dia sudah menjadi musabbihin. Ini makna zikrullah firraha. Mengingat Allah dalam keadaan masih muda, masih kaya raya, masih sehat walafiat, belum sakit, masih dalam keadaan muda. Nanti ketika dia sudah bangkrut dalam keadaan sakit, nggak bisa bangun dari tidurnya atau dari kasurnya, nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi itu musibah, musibah, musibah, maka Allah akan ingat dia dan doanya akan dikabulkan. Doanya akan dikabulkan. Qala dikatakan wa inna fir'auna kana taghiyan nasiyan li Fir'aun Bukan tidak berdoa ketika ditenggelamkan. Berdoa apa nggak berdoa? Berdoa. Meminta. Aman tu Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Musa dan Harun. Aku sekarang percaya. Selamatkan aku. Nggak dikabulkan. Mengapa? Beda dengan Yunus alaihissalam. Kana minal musabbihin. Sedangkan Fir'aun, kana. Dulunya. Termasuk penentang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun yang taghiyan nasian lidzikrillah, tagut yang melupakan Allah, falamma adrakahul gharq, ketika dia tenggelam, dia berkata amantu, aku beriman bi Rabbih Musa wa Harun. Faqala Allah taala, Allah katakan kepadanya al-ana wa qad asaita qabl. Sekarang setelah dulunya kamu bermaksiat. Sekarang dulunya kunta minal mufsidin, Dulunya kamu perusak. Kalau lihat. Orang yang sedang kepepet. Ini kepepet, ini kepepet. Dua-duanya dapatkan musibah yang sama, kesusahan yang sama. Yang ini berdoa, yang ini berdoa. Dengan doa yang sama. Mungkin dengan keyakinan yang sama. Tapi yang ini dikabulkan, yang ini tidak. Ternyata karena masa lalunya yang ini selalu dalam musabihin ketika dalam keadaan belum kena musibah. Ketika kena musibah, Allah terima doanya. Yang ini dulunya minal mufsidin. Begitu dia saat ini, ternyata sekarang begini. Ya Allah, aku percaya sekarang. Aku minta, aku minta, aku minta. Sekarang. Sedangkan dulu engkau menjadi mufsidin. Jadi terima. Ternyata pengaruh dari masa-masa rohok. Pengaruh dari masa-masa suka. Masa-masa muda. Masa-masa nggak ada kesusahan. Saat itu bagaimana amalannya? Ini khadirin a'azakullah makna yang luas dari kata yang ringkas. <coughs> Ta'arraf ilallahi firraha. Ya'rifka kafis Kenali Allah dalam keadaan suka. Allah akan mengenalimu dalam keadaan suka Qala Salman al-Farisi. Berkata Salman al-Farisi. Ida kana rajul da'aan fi Kalau seseorang itu selalu berdoa. Da'aan ini isim mubalaghah dari kata da'i atau doa. Da'i berdoa. Kalau da'aan selalu berdoa. Fisra dalam keadaan suka. Fanazalat bihi dharra tiba-tiba dia ditimpa madarat. Pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala. Qalatil malaika. Maka malaikat akan berkata, sautun ma'rufun lah. Malaikat akan berkata, ini suara yang sering kita kenal. Apa maksudnya? Dia selalu sering berdoa di masa suka. Maka malaikat tahu, ini aku kenal suaranya. Tiap pagi, tiap sore dia berzikir. Tiap malam dia qiyamul lain. <coughs> Senin kemis dia berpuasa. Kami kenal zikirnya. Kami kenal takbir dan tahmidnya setiap hari fasyafa'u maka malaikat memberikan syafaat ya Allah kabulkanlah dia wa idza kana laisa bidda'in fi sarra kalau dia bukan orang yang selalu berdoa di kala suka fanazalat bihi dharra tiba-tiba terjadilah madarat musibah kepadanya pada Allah kemudian berdoa pada Allah taala qalatil malaika maka malaikat akan berkata surutun laisa ma'ruf suara siapa ini enggak pernah kita kenal suara ini karena memang enggak pernah berpikir tidak pernah berdoa selama ini. Tidak pernah dia dekat dengan Allah Taala. Maka malaikat pun tidak mengenalinya. Laisa bima'ruf, tidak ma'ruf. Fala yashfa'una lahu. Maka malaikat pun tidak mendukung atau tidak memberikan syafaat. Wa qala rajulun li Abi Darda, berkata seseorang kepada Abu Darda, "Ausini, berikan aku wasiat." Meminta kepada sahabat yang mulia Abu Darda wasiat. Faqala maka Abu Darda memberikan wasiat. Uzkurullah fi sarra. Yadhkuruka Allah azza wa jalla fi dharra. Wasiatnya apa dikatakan oleh Nabi SAW. Ingatlah Allah dalam keadaan suka. Niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah. Wa anhu masih dari beliau radhiyallahu taala anhu qala Ud'ullah fi yaumi sarra'ik. Berdoalah kepada Allah di kala hari-hari mudahmu, hari-hari sukamu. La'allahu an yastajiba laka fi yaumi dharraik. Mudah-mudahan akan dikabulkan doamu ketika kamu susah. Banyaklah berdoa. Banyaklah ingat Allah di waktu kau suka. Mudah-mudahan doamu akan dikabulkan ketika susah. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت sebesar-besar musibah yang dahsyat yang turun pada seorang hamba adalah kematian. Wa ma ba'dahu ajadda minhu dan apa yang setelah kematian lebih dahsyat lagi. Wa illam yakun masirul abdi al khair yakni kalau hamba tadi tidak berjalan kepada kebaikan, maka setelah kematian lebih mengerikan lagi di alam barzah. Dan setelah alam barzah lebih mengerikan lagi. Sebagaimana dikatakan, lemparkan mereka ila asyaddil adab. Dari adab kubur ke adab akhirat itu bahasanya dengan asyaddil adab. Lemparkan kepada yang lebih dahsyat lagi. Kalau masiruhu ila syar. Kalau masiruhu la ila khair. Kalau perjalanannya tidak kepada kebaikan. Fal wajib alal mu'min al-isti'dad. Maka seorang mukmin hendaklah bersiap-siap untuk mati. Wa ma ba'dahu dan juga untuk yang setelah mati fi hal sahhati bit taqwa hendaklah bersiap-siap di kala sehat dengan ketakwaan, ketakwaan, ketakwaan. Wal a'mal salihah dan amalan saleh, amalan saleh. Ini persiapannya. Qala Allah Azza wa Jalla Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk besok. Allah perintahkan kita untuk melihat persiapan untuk besok. Apa yang sudah kita lakukan? Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. <coughs> Ulaika humul fasiqun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Semua pembahasan tadi ada dalam ayat ini. Pertama, disuruh untuk persiapan. Wal tandur nafsun qaddamat lighad. Setiap orang harus melihat apa yang sudah persiapkan untuk besok. <coughs> Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah menjadi seperti mereka yang melupakan Allah. Maka Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Faman ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء, للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد Siapa yang ingat Allah di kala sehatnya? Siapa yang ingat Allah di kala sukanya? Siapa yang ingat Allah di kala dia dalam masa dalam keadaan masih cukup? Wasta'adda kemudian bersiap-siap ketika itu untuk bertemu Allah dengan kematian dan apa yang setelahnya. Allahu inda hadhihi syada'id. Maka niscaya Allah akan ingat kepadanya di kala terjadi kedahsyatan-kedahsyatan tersebut. Fakana ma'ahu fiha. Maka Allah bersamanya ketika terjadi padanya musibah tersebut. Terutama musibatul maut. Khonifuddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahasanya takut salah. Nanti kita akan ketemu hadisnya insyaallah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan mencabut nyawa seorang yang saleh karena sayang kepadanya. Tetapi harus. Ini digambarkan dalam hadis ya, di antara yang paling ya, berat bagi Allah Ta'ala mudah-mudahan bahasanya benar adalah mencabut nyawa hambanya yang salah Padahal harus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini khonibun azakumullah. Kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira kematiannya. Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah Taala merasakan sakit dan mengatakan inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Diulang tiga kali oleh Nabi Allah SAW. Yang artinya orang yang mati itu sakit. Dan itu musibah yang mau tidak mau akan dihadapi oleh setiap mukmin. Tetapi mukmin yang saleh yang selalu ingat Allah dikala dia suka maka Allah bersamanya di kanan dia ya susah menghiburnya. Malaikat akan berdatangan kepada orang ini dan memberikan kabar gembira. Abshir fil jannah, abshir bikada, abshir bikada. Sehingga dia yang merasakan sakit tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu sakitnya ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam jannah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Lihat azakumullah. Perkara yang mau tidak mau harus terjadi pada seorang yang saleh itu pun dihibur untuk mengurangi rasa sakitnya. Sehingga datang para malaikat dan kemudian mengatakan kepadanya dengan berita gembira. Basyaruhu. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum ihzanun. Ladina amanu wa kanu yattaqun. Qala Falaqiyahu wa huwa rabin. Akhirnya hamba tadi bertemu Allah dengan rido. Karena ma'ahu fiha, karena Allah selalu bersamanya di kala susahnya. Wa latafa bihi, Allah memberikan kelembutan padanya, wa a'anahu, menolongnya, wa tawallahu, wa tabatahu 'ala tauhid, dan Allah memantapkan dia di atas tauhid ketika matinya disabitullahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah falaqiyahu wa huwa radin maka hamba tadi bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya sebaliknya wa man Allah siapa yang lupa pada Allah fi hali sahatihi ketika dia sehat dia lupa pada Allah ketika dia suka ولم يستعد حينئذ للقائه dan dalam keadaan dia tidak mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Allah fi hadis syada'id. saya Allah pun akan melupakan dia di dalam kesusahan-kesusahan tadi. Bimana annahu a'rada anhu. Yaitu Allah berpaling daripadanya. Wa ahmalahu dan membiarkannya فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه kalau turun musibah kematian pada seorang mukmin yang sudah mempersiapkan untuk kematian yang ahsana dzan bi rabbi, yang berbaik sangka kepada Rabbnya waja'atul min minallah maka akan datang kepadanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala Fahabba liqa Allah. Maka dia suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala karena berita gembira tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang kalian sudah dijanjikan. Sehingga dia suka bertemu dengan Allah. Fahaballahu liqa'ahu. Maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wal fajir, ada pun orang fajir Bi'aksi dhalik. Sebaliknya. Wahina idin yafrahul mu'min. Maka ketika itu orang mukmin bergembira. Wa yastabshir. Merasa mendapatkan kabar gembira. Dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan di dunia. Mimma huwa qadimun alaih. Wa yandamul muhrutu. Sedangkan yang mufrid menyesal. Wa yakul dan berkata, Ya hasrata alama farratu fi jambillah. Duhai sengsaranya aku dengan apa yang aku lalaikan di sisi Allah. Allah Abu Abdullah As-Sulami qabla mautihi. Abu Abdullah As-Sulami sebelum matinya berkata, "Kaifa la arju Rabbi? Faqad sumtu lahu 80 Ramadan." Bagaimana aku tidak berharap kepada Rabbku sedangkan aku sudah berpuasa 80 kali Ramadan. Artinya, orang yang berharap pada Allah itu adalah orang yang sudah beramal saleh. Kalau orang berharap pada Allah dalam keadaan tidak beramal saleh, maka ini hanya angan-angan. Para ulama membedakan antara e, roja dengan amani. Roja itu harapan, amal itu angan-angan. Kalau roja adalah orang yang sudah beramal, beramal, beramal, beramal, kemudian berharap. Terima kasih Allah Ta'ala. Berharap mudah-mudahan Allah berikan Demikian demikian. Itu raja. Tetapi kalau dia tidak berharap apapun, nanti juga Allah akan berikan pada kita ampunan. Ini namanya amani. Allah katakan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itulah angan-angan mereka. Mana buktinya dari angan-angan kalian? Kalau kalian memang jujur. Perbedaan antara angan-angan dengan harapan <clears throat> adalah amal. Kalau beramal dengan amal soleh berarti dia benar-benar berharap. Tapi kalau tidak beramal dengan amal soleh itu hanya angan-angan kosong. Qala Abu Bakar Ibnu Ayyash libnihi inda mautihi. Berkata Abu Bakar Ibnu Ayyash kepada anaknya ketika matinya. Atar Allah yudayyi'u li abika arba'ina sanah yaktimul Quran kulla laylah. Ketika anaknya merasa sedih, bapaknya akan wafat, merasa takut kehilangan, khawatir ini, khawatir itu, menangis mereka. Maka bapaknya menghibur. Apakah kalian mengira bahwa Allah akan menyia-nyiakan untuk ayahmu ini 40 tahun menghatamkan Al-Quran setiap hari? Apakah Allah akan menyia-nyiakan amalan ayahmu ini yang sudah 40 tahun. Ini khudinna azakumullah. Bukan riak, bukan sombong. Dia bertanya kepada anaknya agar anaknya jangan terlalu khawatir. Doakan saja dengan baik. Allah nggak akan menyia-nyiakan amalan soleh hambanya. Allah nggak akan menyia-nyiakan amalan soleh hambanya. Ini amalan soleh dikala belum datang musibah maut. Maka ketika datang musibah maut akan dikabulkan doanya. Ini fil ini fi syiddah. Kalau engkau mengingat Allah fil Ya Rifka fi syiddah. Itu maknanya. Wa khatama Adam ibnu Abi Iyad al-Qur'an wa huwa musajja lil maut. Adam ibni Abi Iyad menghatamkan Al-Qur'an dalam keadaan dia sedang terbaring akan mati. ثم قال بحبي لك إلا رفعت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى Kata Adam Ibn Abiyah setelah menghatamkan Quran dalam keadaan akan matinya. Kemudian berkata, Ya Allah, dengan kecintaanku kepadamu, angkatlah aku di dalam masra ini. Masra itu perjuangan mati dan hidup. Aku kuntu dulunya atau selalu sejak dulu berharap kepadamu, beramal kepadamu untuk hari ini. Dan untuk hari kematian. Kuntu arju, aku sejak dulu berharap kepada engkau ya Allah. La ilaha illa ant, tiada ilah kecuali engkau. Thumma qadha, kemudian dia mati. Artinya, beliau berkata ketika akan wafatnya bahwa aku beramal selama ini untuk ini. Untuk menuju kematian ini. Ya Allah dengan kecintaanku kepadamu, angkatlah aku dengan keridhaan. Angkatlah aku dengan keridhaan engkau. Aku sejak dulu sampai sekarang beramal, beramal, beramal adalah untuk hari ini. Untuk hari kematian. Aku berharap kepada engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Kemudian mati. Rahimahullah. Walamma tudur Zakaria ibn Adi. Yang lain dari orang-orang saleh adalah Zakaria ibn Adi. Ketika tudur, uhtudira oh, itu akan wafat, dihadiri kematian. Rafa yadayh, dia mengangkat kedua tangannya. Wa dan berkata, "Allahumma inni ilaika lamushtaqun." Mengangkat kepalanya, uh, tangannya dan berkata, "Ya Allah, sungguh aku ini rindu kepada Engkau." mati kerinduan akan mengurangi kesusahan dalam perjalanan. Kerinduan akan mengurangi kesusahan dalam perjalanan. Ada syair-syair mereka tentang masalah kecintaan dunia yang berkata yang sering dijadikan sebagai contoh-contoh dalam bab nahu. Nikmat sayyid ala bi'sal Nikmat sair ala bi'sal Perjalanan yang sangat nikmat di atas kendaraan yang sangat menyengsarakan. Apa ini maknanya? Kisahnya adalah seorang yang ingin mendatangi orang yang dicintainya, tetapi keledainya sangat yu'adzib. Sangat ngadab dia. Lambat, capek, ini, wow, segala macam sampai dia menyatakan ini perjalanan yang paling nikmat di atas kendaraan yang paling jelek. Kenapa dia katakan nikmat? Karena akan bertemu dengan yang dia cintai. Maka barakallahu fikum apalagi kecintaan kepada Allah yang lebih, lebih, lebih dari segala macam kecintaan. Maka segala macam kesengsaraan akan terasa kecil. Apalagi musibah untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Yaitu kematian. Walaupun itu musibah. Naam. Dan itu memiliki sakarat. innal mauti sakarat. Tetapi dia kerindu pada Allah. Maka ketika dia mati, berarti dia akan bertemu dengan Allah. Maka kesengsaraan itu akan terasa ringan olehnya. Maka dia akan tenang, tetap tenang, tenteram. Dipanggil juga dengan kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Karena dia tahu ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mengangkat tangannya, dan berkata Allahumma inni ilaika lamushtaqun ya Allah sungguh aku ini rindu kepadamu wa qala Abdul Samad Az-Zahid Abdul Samad seorang yang zuhud juga inda mautihi ketika matinya dia berkata sayyidi li hadhihi sa'ah khabbatuka wa li al yawm iqtanaituha haqiq husna dhanni bika. Wahai Sayyidi, untuk saat inilah aku sembunyikan semua amalanku. Ya, ini diantara amal ibadah yang paling bagus adalah amal ibadah yang disembunyikan. Wa yusalli bil-laili wan nasu niyam. Salat di malam hari dalam keadaan manusia tidur. Untuk hari ini aku sembunyikan sekian amal soleh aku kerjakan. Dan untuk saat inilah aku mencukupkan atau merasa memiliki sekian banyak. Maka wujudkanlah kebaikan sangkaku kepadamu. Wujudkanlah baik sangkaku kepadamu. Dan aku merasa telah memberikan sekian dan aku berharap berhusnudzon engkau akan berikan kepadaku kemudahan, keriduan dan seterusnya. Maka wujudkanlah prasangka baikku kepada engkau ya Allah. Wa qala Qatada fi qaulillahi azza wa jal. Qatada berkata, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Tentang ayat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kata Qatada, "Ai makhrajan minal karabi indal maut." Yaitu jalan keluar ketika dia mendapatkan kesusahan ketika kematian. Ada yang dimudahkan kematiannya, ada yang susah. Ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat, ada yang sangat dahsyat. Itu semua berkait dengan amalan-amalannya. Wa qala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah yunjihi min kulli karbi dunya wal akhirah. Kata Ali Ibn Abi Talha bahwa ayat ini maknanya man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, jalan keluar dari seluruh kesusahan. Dunia dan akhirat. Masya Allah. Dunia dan akhirat. Akhirat sudah ma'ruf, diselamatkan dari adab kubur dan adab akhirat. Sedangkan dunia yang seperti ini tadi yang paling puncaknya adalah kematian. Yang paling puncaknya adalah kematian. Naktafi bihadal qadar barakallahu